Atau dalam lafaz tidak ada yang menyerupainya satu makhluk pun atau satu manusia. Dan sampai kita telah ucapkan para ulama dari kalimat besar. Para imam imam salaf rahimahumullah yang menyatakan alamatul jahmiyah tasmiyatuhum ahla sunnah al-mutasif di antara ciri-ciri mereka mereka dari kalangan jahmiyah ciri-ciri aliran sesat jahmiyah adalah mereka menamakan ahlu sunnah dengan mutasif Ya, ini mereka dari kalangan jahmi yang dimaksud adalah orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah yang mengingkari adanya sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Maka mereka menjuluki ahlu sunnah yang mengenali sifat-sifat Allah, yang mempercayai sifat-sifat Allah, dijuluki musyabihah, golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena menurut mereka bahwa Allah tidak seperti makhluk berarti Allah tidak punya sifat. Karena makhluk punya sifat. Ini aliran jami, aliran sesat jami. Maka ketika anda semua menyatakan bahwa Allah memiliki sifat-sifat sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam Quran, menyatakan bahwa Allah memiliki sifat-sifat sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, maka mereka menjuluki ahli sunnah berarti kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena mensifati Allah sebagaimana makhluk-makhluk punya sifat. Maka kata pensyarah asyarah yaitu Abu Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah menyatakan bahwa min ahad min nufati syai' min al-asma'i wa sifat illa yusammi al-muthabbit atau yusammi al-muthbit la mushabbihan selalu setiap orang yang menafikan sifat Allah setiap orang yang tidak percaya pada sifat-sifat Allah pasti dia akan menjuluki orang-orang yang menetapkan sifat Allah sebagai musyabbih pasti akan menjuluki orang-orang yang beriman dengan sifat-sifat Allah sebagai orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Mesti demikian. Lihat, Faman ankara asma Allah fil kulliyah min ghaliyatin danadiqati wal haramati wal khalasik. Sebagai contoh, orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah secara keseluruhan seperti ghaliyatin danadiqati seperti para jenis yang ekstrim. Demikian pula Qaramitah, demikian pula falasifah, kaum filsafat yang menyatakan bahwa Allah tidak memiliki nama-nama apapun dan tidak memiliki sifat-sifat apapun. Yang menyatakan innallaha la yuqalu lahu alimun wala qadirun bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak diberi nama alim, tidak diberi, diberi nama qadir. Tidak diberi nama orang, tidak diberi nama yang maha tahu dan tidak diberi nama yang maha kuasa. Kata mereka. Yaz'u ma samahu bidzalik fa musyrik. Golongan-golongan ini menjuluki orang yang menamakan Allah sebagai Al-Qadir dikatakan musyabbihah menyerupakan Allah dengan menjuluki orang yang menamakan Allah Al-Alim yang maha mengetahui dikatakan orang itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Kata mereka dengan istiraka kabil ismi yujibul istibah fi ma'na. Kata mereka karena kesamaan nama itu berarti menyamakan secara keseluruhan. Berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena ada seorang yang berilmu dikatakan alim minal ulama. Seorang yang mampu dan tidak mampu kita katakan hadza qabil wa hadza la yaqdir. Ini mampu ini tidak mampu. Kalau Allah mengatakan qadir berarti sama dengan si fulan yang dikatakan qadir. Kalau dikatakan Allah alim berarti sama dengan para ulama yang dikatakan alim. Berarti kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Kata Ibnu Kata Qaranah. Kata kaum filsafat. Contoh kedua, wa man asbatal isma wa qala huwa majazun kagaliyatil jami'. Golongan kedua yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat. Asbatal asma menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata mereka itu majaz. majaz maknanya makna qiyas kata mereka. Ya ini bukan makna sebenarnya tapi makna kias berarti alim bukan maknanya alim ma'alim bukan maknanya orang berilmu qadir bukan maknanya yang maha menguasai bukan maknanya apa itu tidak diketahui maknanya pokoknya namanya alim tapi bukan berarti memiliki ilmu namanya qadir tapi bukan berarti maha kuasa namanya Rahim, Rahman, tapi bukan berarti yang merahmati. Ini dari kalangan ekstrem Jahmiyah mengatakan begitu. Jadi ada yang menolak sifat, menolak nama-nama Allah secara keseluruhan, ada yang menerima namanya, tapi sifatnya enggak. Nama boleh tetapi itu majazi maknanya bukan kesungguhnya. Kelompok yang kedua ini pun يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه Golongan kedua ini pun menjuluki ahli sunnah yang menyatakan Allah benar-benar alim memiliki ilmu, Allah benar-benar qadir memiliki kudrah, Allah benar-benar rahim, rahman memiliki rahmat. Dikatakan oleh mereka sebagai musyabbihah, kalian menyerupakan Allah dengan makhluk, masa Allah menyayangi. Kaya manusia perempuan-perempuan menyayangi anak-anak. Gak bisa. Allah tidak menyayangi. Lo berarti Allah tidak menyayangi, berarti Allah kejam bukan? Tetapi maknanya Allah Rahim Rahman dengan makna sia, Tapi bukan makna sesungguhnya. Wa man ankara sifat. Sekarang golongan ketiga, bukan mengingkari nama-nama, tapi mengingkari sifat-sifat. وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat ilmu. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat kudrah, kemampuan, kekuasaan. Allah tidak memiliki sifat kalam, tidak memiliki sifat berbicara, tidak memiliki sifat cinta, tidak memiliki sifat kehendak. Orang-orang ini pun sama Qala liman asbata sifat menjuluki ahli sunnah yang menetapkan sifat-sifat innahu musyrikun. Kata penolak sifat ini, mereka-mereka mengatakan bahwa Allah memiliki ilmu, Allah memiliki sifat kalam, Allah berbicara kepada Musa alaihi salam dikatakan menyerupakan Allah dengan sifat. Kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Masa Allah memiliki sifat kalam? Itu kan sifat manusia. Sifat kita berbicara. Allah tidak mungkin berbicara. Maka tidak mungkin Allah memiliki sifat kalam, kata mereka. Dan geologi anak sunnah menyamakan dengan makhluk. haji Padahal Allah yang diberitakan dalam Al-Quran. Wa kallamallahu Musa Dan Allah mengatakan wa kallamahu rabbuhu dan mengajak bicara dia Rabbi mengajak bicara Musa Rabbi dan setiap ayat dikatakan waqala Allah Allah berbicara Allah berkata Allah berfirman kemudian kita katakan Allah sudah memiliki sifat kalam bahkan ada yang berkata innahu mujassim berarti siapa yang mengatakan bahwa Allah berbicara berarti dia mujassim menganggap bahwa Allah memiliki tubuh memiliki badan, memiliki mulut, memiliki lidah dan terus Yang mengatakan demikian siapa? Allah Sunnah ketika mengatakan bahwa Allah memiliki sifat kalam tidak berkata bahwa tanya Allah Subhanahu Wa Taala seperti kita punya mulutnya atau seperti lidah kita tidak. Bahkan Allah Sunnah berkata kalau Allah lensa kalamil makhlukin. Ucapan Allah tidak sama dengan ucapan makhluk manapun. Mereka menerima sifat-sifat yang ada dalam Quran, tapi tetap berkeyakinan bahwa Allah tidak sama dengan makhluk, maka sifat-sifatnya pun tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Walihada kutubu nufatu sifat minal jamiyah wal mu'tazilah. Oleh karena itulah buku-buku mereka para penolak-penolak sifat, para penolak-penolak nama-nama Allah, buku-buku mereka, kitab-kitab mereka, kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah, kaum Rafidah dan sejenis mereka dari Qaramithah dan lain-lainnya. Kulluha makhunatun bisma bi tasmiyatin mudbitatu sifat musabbiha wa mujassima. Buku mereka penuh dengan julukan-julukan kepada siapa yang beriman kepada sifat-sifat Allah dijuluki mudabbit, dijuluki dengan musabbiha dan dijuluki dengan mujassimah. Kamu lihat bukunya Qaranubah. Kamu lihat bukunya Jahmiyah. Kamu lihat bukunya Mu'tazilah. Bahkan kamu lihat pula bukunya Aja'ariyah. Semuanya akan menggeluti ahli sunnah menyamakan Allah dengan makhluk. Bahawa mereka itu menyamakan Allah dengan makhluk. Bahawa mereka itu menganggap Allah seperti makhluk. Bahawa mereka itu mujassim yang mengatakan Allah punya jisim, punya tangan, punya kaki, punya kepala, punya lidah, punya mulut seperti kita. Maka mereka itu sobat dan menyesatkan. Siapa yang sedang dijuluki demikian? Siapa yang sedang dijuluki demikian oleh mereka para penolak-penolak sifat ahlus sunnah? Bahkan imam-imam ahlus sunnah di antaranya yaquluna nabi kutubihim. Di antaranya mereka berkata di buku mereka, "Inna min jumlatil mujassimati qauman yuqalu lahumul malikiyyah Sesungguhnya di antara orang-orang yang mujassim yang mengatakan Allah punya jisim adalah satu kaum pengikut orang yang dijuluki dengan Malikiyah. Satu kaum yang dijuluki dengan Malikiyah. Yasifuna ila rajulin yuqalu lahu Malik bin Anas. Mereka itu mengikuti satu orang yang dijuluki dengan nama Malik bin Anas. Siapa yang maksud? Subhanallah. Yang dimaksud imam min imam min ahli sunnah Yang dimaksud imam malik rahimahullah Kata mereka orang-orang yang menyatakan bahwa Allah itu mujassim Memiliki jisim dan menyatakan Allah dengan makhluk Adalah golongan lalikiyah Yang pimpinan mereka adalah malik ibn Anas Astagfirullahaladzim Masih ada lagi Kata mereka Wa qawman yuqallahu syafi'iyah dan satu golongan lain yang dijuluki Syafi'iyah yang sibuna ila rajulun yuqalu lahu Muhammad bin Idris dan mereka yang termasuk mujassimah yang menyamakan Allah dengan makhluk adalah golongan yang dijuluki dengan Syafi'iyah golongan yang mengikut Muhammad bin Idris yang masuk imam Asy-Syafi'i rahimahullah Lancangnya mulut mereka menduduki para imam-imam ahlu sunnah sebagai mujaddidah. Lancangnya mulut mereka menduduki para imam-imam ahlu sunnah sebagai musyabihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Bahkan kalau kamu baca lagi buku mereka, mereka menduduki ibu Taimiyah, Ibnu Qayyim, mereka menduduki para imam-imam dengan julukan-julukan yang jelek, dikatakan mujassim, dikatakan musyaddim, dikatakan mereka adalah orang-orang yang lancang yang menyamakan Allah dengan makhluk yang mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia seperti aku turun dari mimbar ini dinisbatkan kepada siapa? Islam Ibnu Taimiyah Padahal buku-buku beliau sangat banyak menentang tasbih dan menyatakan jangan sekali-kali kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Allah turun tidak seperti turunnya kita. Allah di atas arahnya tidak seperti makhluk di atas tiga kanan. Tidak sama dengan makhluk manapun. Kenapa mereka menjuluki para imam-imam ahlu sunnah dengan julukan-julukan yang tidak seperti ini? Dikatakan misalnya, karena menurut mereka yang namanya tidak menyamakan Allah dengan makhluk adalah menolak sifat-sifat. Yang namanya mensucikan Allah adalah dengan berkata bahwa Allah tidak mungkin memiliki sifat. Allah tidak mungkin memiliki nama, maka Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk sehingga tidak mungkin memiliki sifat, tidak mungkin memiliki nama. Kalau kita dapatkan nama-nama dalam Quran wa Sunnah, maka itu makna kias saja. Kalau ada sifat-sifat harus kita takwilkan kepada makna lain. Astagfirullahaladzim. Akhirnya menjuluki ahlu sunnah sebagai golongan yang menyamakan Allah dengan makhluk. Qala dikatakan pula hatta alladziina yufassiruna al-Qur'an minhum kal Ka'ab bin Abdul Jabbar wa Tahiri. Bahkan sampai mereka-mereka yang menafsirkan Al-Qur'an yang menulis kitab tafsir seperti zaman Syekh dan Abdul Jabbar zaman Syarif yang menulis kitab tafsir Al-Kashaf wa ghairihima dan lain-lainnya يدرون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها mereka para mufassir yang menafsirkan Al-Quran ini ternyata karena mereka beraliran Mu'tazilah mereka pun menjuluki Ahlus Sunnah Musyabbihan menjuluki orang-orang yang beriman pada sifat-sifat Allah yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah dianggap sebagai musyabbih menyerupakan Allah dengan Allah Orang-orang yang beriman dengan ru'yah bahwa kita nanti di jannah ahlu ahlul iman, ahlu surga akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembali menjuluki ahli sunnah sebagai kesatria. Masa Allah dilihat dengan mata-mata mereka? Enggak mungkin mustahil. Itu berarti menyamakan Allah seperti makhluk. Padahal hadis-hadis yang sahih sangat jelas. Ayat-ayat dalam Al-Quran juga sangat jelas Bahwasanya nanti kaum mukmin akan melihat wajah Allah. Wujuhu yawma idin nadhara ila rabbiha nadhara. Wajah-wajah mereka berseri-seri kepada Allah mereka memandang. إخواني بن عوضكم الله وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الخوارج penggunaan cara seperti ini menolak sifat kemudian menjuluki orang yang menetapkan sifat sebagai musyabbih ini sudah merata di kalangan orang-orang terakhir dari sekian banyak tawaf, sekian banyak kelompok-kelompok sesat dari para penolak-penolak sifat. ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي tetapi yang masyhur yang terkenal dari para imam-imam ahlu sunnah adalah bahwasanya menolak tasbih bukan berarti menolak sifat. Tidak menyerupakan Allah dengan makhluk bukan berarti harus menolak sifat. Ini prinsip dari para imam imam ahlu sunnah seluruhnya seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i. Seperti Syekh Islam Ibn Taymiyyah, Imam Ahmad sebelumnya, dan sekian para ulama salah seluruhnya sepakat. Bahawa yang namanya Nafiyut Tajbih, Laisa dimana Nafiyut Sifat. Bahawa menolak penyerupaan Allah dengan makhluk bukan berarti menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa la yasifuna bihi kullaman asbata sifat dan mereka tidak menjuluki Setiap orang yang menetapkan sifat bagi Allah berarti dia musyrik. Ketika ada seorang yang berkata bahwa Allah memiliki tangan tidaklah ketum dijuluki kami merupakan Allah dengan kekuh ini imam imam al-Qur sampai kapan? sampai kalimat berikutnya kalau dia menyatakan Allah memiliki tangan titik belum bisa dijuluki sebagai musyadbih kecuali kalau dia mengatakan memiliki tangan seperti kita punya tangan dahulu musyrik. Tetapi ahli sunnah mengatakan Allah memiliki tangan dan tidak seperti tangan makhluk manapun. Ini bukan musyrik. Kenapa mereka menetapkan memiliki tangan? Karena Allah menyebutkan dalam al Quran. Ya Allah, Tangan Allah di tangan di atas tangan mereka. Dan Rasulullah SAW menyebutkan tangan Allah biadillah wajahnya nafsi biadi demi yang jiwa jiwaku ada di tangannya demi Allah yang jiwa jiwaku ada di tangannya berapa kali Rasulullah SAW bersumpah dengan sumpah itu demi Allah yang jiwa jiwaku ada di tangannya wajahnya nafsi biadi Sehingga disebut tangan Allah, tangan Allah, tangan Allah dalam doa dan sunnah. Maka para pakar-pakar ahli sunnah, para imam-imam ahli sunnah menyatakan tidak setiap orang yang menyatakan bahwa Allah memiliki sifat tangan berarti musyafi. Tidak mesti dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Kecuali kalau dia berkata yang tangan, tangan seperti kita punya tangan. Allah memiliki tangan seperti kita punya tangan. Baru dikatakan dia musyafi. Adakah ahlu sunnah tidak demikian? Adakah ahlu sunnah menyatakan Allah memiliki tangan sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya, dan tidak mungkin sama dengan tangan makhluk manapun? Tidak sama dengan tanganmu, tangan saya, tangan mereka, tangan makhluk apapun. Lain kata sendiri. Berarti yang namanya menghindari kesyirikan menghindari penyerupaan Allah dengan makhluk bukan berarti harus menolak sifat-sifat Allah. Ini akidah ahli Ini pemahaman ijma para ulama ahli Bal muraduhum annahu la yashbihu al-makhluq bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Bahkan yang dimaksud oleh mereka para ahli sunnah bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang tentunya sifat-sifat tidak menyerupai sifat-sifat makhluknya. Allah tidak menyerupai makhluknya dalam nama-namanya. Allah tidak menyerupai makhluknya dalam sifat-sifatnya. Allah tidak menyerupai makhluknya dalam perbuatan-perbuatannya. Kata dan min kalami Abu Hanifah sebagaimana telah lewat dari kata Nabi Hanifah rahimahullah. Allah ta'ala ya'lam ka ilmina. Kata Nabi Hanifah, "Inna Allah ya'lam la ka ويقدر لا قدرتنا ويرى لا رؤيتنا bahwa Allah maha mengetahui tidak seperti pengetahuan kita Allah maha kuasa tidak seperti kekuasaan kita Allah maha melihat tidak seperti penglihatan kita dan silahkan lanjutkan pada seluruh sifat kita. Allah maha mendengar tidak seperti pendengaran kita. Allah turun ke langit dunia tidak seperti turunnya kita. Allah terus kita sebutkan seluruh sifat-sifat tidak seperti sifat-sifat yang ada pada makhluk. Sehingga dua kalimat yang sama belum tentu bermakna sama. Dua kalimat yang sama belum tentu bermakna sama. Kita mengatakan ada rajulun alim. Ini orang yang alim. Kemudian kita mengatakan bahwa Allah alim. Apakah sama alimnya orang ini dengan alimnya Allah? Nah, tidak demi Allah. Ini alim di kalangan makhluk yang sangat amat terbatas ini. Adapun Allah alim, maknanya maha alim, maha berilmu yang mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang belum terjadi, dan yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi Allah tahu. Ya. Ikhwan bin A'azakumullah, Tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun. Maka sifat-sifatnya yang Allah sebutkan kita imani. Allah bihi kullun min 'indi rabbina. Kita imani, kami beriman ya Allah. Semua kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an ini min 'indi rabbina. Dari sisi Allah, Rabb kami. Tidak boleh ditolak satu huruf pun. Enggak boleh ditolak satu kalimat pun. Apalagi satu ayat. muslimin yang saya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul alim." Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini dalil yang qat'i. yang sangat tegas menyatakan bahwa Allah menafikan penyerupaan tetapi Allah menetapkan sifat sami al-alim laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai apapun dan tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun tapi Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Ya, Allah mendengar tidak seperti pendengaran kita dan melihat tidak seperti penglihatan kita. Kenapa kita tidak pakai kaedah ayat ini untuk kita menerima seluruh sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran, termasuk sifat zat bahwa Allah menyatakan tangan kami, Allah menyatakan kalian di bawah pengawasan mata-mata kami. Kenapa tidak kita katakan dengan sama? Masa Allah tidak sama dengan mata kita. Tangan Allah tidak sama dengan tangan kita. Lain kata dan tidak bisa dibayangkan seperti apa Tidak bisa kita mengatakan seperti apa kain bahwa kain. Tetapi kita yakin sesuai dengan kemuliaan Allah, sesuai dengan ketinggian. Kami bin Azzaqumullah. Saya tibi kalam syaih. InsyaAllah akan datang mengucapkan syaih. Ucapan musamnif dalam masalah penetapan sifat. Dan bahwasanya pembahasan tadi tanbihan sebagai peringatan ala annahu laysa nafi tashbihi mustaziman li sifat sebagai peringatan bahwa bahwasanya menafikan penyerupaan, meniadakan penyerupaan bukan berarti meniadakan sifat sifat jadi terima tapi kita kita katakan sifat ini tidak sama dengan sifat makhluk selesai mudah akidah al-sunnah akidah yang sangat mudah dipaham. akidah yang sangat sederhana apa yang Allah katakan kita kita terima apa yang Allah sebutkan sifat-sifatnya dalam Al-Quran kita terima apa yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis hadis yang sahih kita terima, kemudian kita katakan kata kamitslihi saya selesai. Kalau disebutkan tangan kita katakan tangan, kalau disebutkan mata kita katakan mata, namun laisa kata syai'. Sifat-sifat tersebut tidak sama dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Wa mimma yuwaddihu dan termasuk apa yang menjelaskan hal ini أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدر فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع ولقي الشمول يستوي أفراده bahwasanya kesimpulannya atau yang memperjelas lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala al-ilm al ilahi Alhamdulillah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita berdalil dengan kiat-kiatan. Enggak boleh kita berdalil dengan analogi. Tahu analogi? Diserupakan dengan sesuatu. Dengan sesuatu dari makhluk-makhluk. Karena Allah tidak sama dengan makhluk, maka tidak mungkin pakai kiat-kiat. Enggak mungkin pakai permisalan-permisalan. Oh Allah itu maha besar seperti ayo menyerupakan dengan apa? anu seperti nggak bisa, nggak bisa pakai analogi. Bukankah manusia begini, maka Allah pun begitu. Nggak bisa, karena Allah tidak sama dengan manusia. Bukankah seorang raja dia butuh perantara, maka Allah pun butuh perantara. Itu kias namanya. Nggak bisa dikiaskan dengan makhluk manapun, karena Allah tidak sama dengan makhluk. Nggak bisa dianalogikan dengan apapun, karena Allah tidak serupa dengan apapun. apakah kiasnya kias sumuli atau kiasnya kias tamtili. Kias tamtili itu yang yastawi fihil asl wal farah yang sama yang dikiaskan dengan yang yukat alaih. Yang dikiaskan dan yang dikiaskan dengannya. Al-Naqid al-Naqid alaih. Sama persis. Seperti kalau kamu saja butuh makan, apalagi saya, dia butuh makan juga. Kamu butuh makan. Ya saya juga butuh makan. Kenapa dikiaskan kamu dengan saya? Karena kamu manusia, saya manusia. Masa kamu makan saya kemudian tidak boleh makan? Ini apa namanya? Analog. Bahwasanya kamu dengan saya sama. Maka kalau kamu butuh, saya juga butuh. Kalau kamu ini, saya juga ini. Karena kamu dan saya sama. Ini tamkini. Maka tidak mungkin Allah dikiaskan dengan kias tamkini dengan makhluk manapun karena tidak ada yang sama. Ada lagi kias sumuli. Kias sumuli adalah yastawi afraduhu yang sama anggota-anggotanya. Fa inna Allah subhanahu laisa kamitslihi syai' fala yajuzu an yumassil bi ghairihi ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها tidak bisa pula kita katakan yang namanya makhluk itu ya butuh makan. Kamu ataupun binatang ternak. Baik. Kamu tidak menetap sholat sama sama Allah sama? Tidak sama. Tetapi kenapa dikiaskan sama-sama makhluk hidup untuk makan? Namanya kias apa? Kias syumul. Tadi kias tanzili, sekarang kias syumul. Dua-duanya bagi Allah tidak mungkin. Karena tidak ada yang serupa dengan Allah dan tidak ada yang segolongan sama, memiliki sifat yang sama, bagian-bagian yang sama tidak ada. Laisa kamitslihi syai'un, enggak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Walihada lamma salaka tawaif min al-mutafalsifah wal mutakallimah مثل هذه الحقيقة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين karena itulah mereka para mutafalsifah kaum filsafat wal mutakallimah para ahli para ahli kalam ketika mereka mereka memakai mitlah hadhil aqidah ketika mereka memakai kiat-kiat seperti ini fil mamadil ilahiyah dalam membahas tentang Allah dalam membahas tentang pencipta langit dan bumi akhirnya mereka lam yasilu ilal yaqin mereka tidak sampai pada keyakinan selalu dalam keadaan ragu Siapa yang mempelajari tentang Allah dengan ilmu kalam? Siapa yang mempelajari tentang Allah dengan akal-akalan, dengan kiasan-kiasan, dan pakai bukankah, bukankah, bukankah, berarti, berarti, berarti. Kan kalau kita begini, Allah juga begitu. Dan bisa semua. Cara berpikir seperti Ustaz. Muncul para maha-mahasiswa ya. yang mengaku dirinya mahasiswa Kata mereka yang namanya sesuatu benda, satu materi itu ada berapa ciri-cirinya sifat-sifatnya. Menempati tempat, menempati ruang, mempunyai masa. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menempati satu tempat nanti kayak materi. Bukankah materi begini? Maka Allah sebentar sebentar sebentar. Maka bukankah materi kemudian Allah? Apakah kamu sama sama seperti materi? Urusan yang kamu pelajari di kampusmu itu adalah urusan makhluk, maaf saja. Kaidah-kaidahmu yang kamu pelajari di kampus-kampusmu itu urusan kaidah-kaidah makhluk hukum-hukum makhluk. Kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini, kalau tidak begini berarti tidak begitu. Itu semua yang kalian pelajari tentang makhluk. Jangan dipakai untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan diterapkan kepada Allah. Berarti Allah kalau kita lihat dengan hukum ini, hukum fisika dan metafisika, Orang yang demikian pasti ujung-ujungnya lari yang yasiluna tidak yakin. Pasti tidak akan sampai pada keyakinan. Sampainya pada al-hayrah, kebingungan. Betapa banyak mereka stres karena berbicara tentang Allah hanya dengan akal mereka yang terpaling. Bal tanaqadat adillatuhum akhirnya bertentangan argumen-argumen mereka. Walaupun disebut adillah dalil-dalil, tapi saya terjemahkan argumen. Karena yang mereka pakai dalil-dalilnya adalah akal, dalil-dalil asli dalil-dalil salam ilmu mantik, kaidah-kaidah salam kaidah-kaidah salam Maka argumen-argumen mereka selalu bertentangan, selalu tanakut, selalu bertentangan satu dengan lainnya wa ghalaba alaihi ba'da tanani al-hayrah akhirnya mereka dikuasai pada akhirnya dengan al-hayrah dengan kebingungan wal dengan kegoncangan lamma yarawnahu min fasadi adillatihim aw takafu'iha ketika mereka melihat bahwa dalil-dalil mereka saling bertentangan rusaknya dalil-dalil mereka atau dalil mereka saling bertolak belakang dengan kaidah lainnya, maka mereka akhirnya bingung. Ketika mereka bingung, kan mereka kembali Alhamdulillah. Astagfirullah. Ternyata pakai ini malah mata bingung saya. Kembali kepada Quran, kembali kepada Sunnah. Selamat. Tapi yang anehnya sebagian mereka ketika bingung berkata, maka saya belum mau sholat, saya belum mau beribadah, saya belum mau meyakini agama apapun. Karena saya masih mencari eksistensi Tuhan dan saya belum mengatakan itu. Masih terlalu yakin dengan akalnya, maka ketika belum ditemui, dikatakan belum yakin dengan eksistensi Tuhan, maka saya percuma untuk beribadah, percuma untuk sholat, percuma dia untuk berpuasa. Saya mau mencari Tuhan dulu, sampai yakin dengan eksistensi Tuhan baru Nyarinya dengan akal, kapan ketemunya? Tuhan beri Allah, kalau sepintas dengan perkara-perkara yang global mungkin tidak ada tapi hanya satu keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu, mestinya oh berarti ada saya kembali. Kalau begitu saya akan baca Quran. Selesai. Saya akan baca tentang Allah Subhanahu wa Tapi tidak. Mereka membahas segala macam sifat-sifat dengan akal mereka. Yang terjadi kebetulan wal khairah. Kegoncangan, kebingungan, kesesatan, dan kegilaan. Walakin yasta'amil fi dalika qiyasul awla. Qiyas yang pertama tadi dikatakan qiyas tadi tidak mungkin pakai qiyas tadi dalam berbicara tentang Allah. Yang kedua kias kumuli Tidak boleh pula berbicara tentang Allah dengan kias kumuli Tetapi yang ketiga Kias aula Boleh kalau kiasul awlan Apa itu kiasul Allah Kalau lakin yasta'min fi dhalika yang boleh dipakai adalah qiyas aula sawaunkan kana tamthilan aw Apakah kias aula itu dengan tamthil atau dengan syumul? Apa yang disebut kiasul aula yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Walillahi al a'la. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki permisalan yang paling tinggi. Permisalan yang paling tinggi. Itu kias al-aula. ni ya mazal an ya'lam anna kulla kamalin sababan lil mumkin aw lil muhdith aw lil muhdath la نقص فيه بوجه من الوجوه وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه فالواجب القديم أولى yang disebut kias aula bagi Allah atau untuk Allah adalah setiap apa yang merupakan kesempurnaan sifat terpuji yang ada pada makhluk yang ada pada perkara muhdat ini yang baru ada ini makhluk-makhluk ini tetapi kesempurnaan yang tidak mengandung kekurangan di sisi lain dari sisi apapun maka kesempurnaan itu bagi Allah lebih-lebih lagi bagi Allah lebih-lebih lagi karena Allah Allah itu bukan sama tapi lebih-lebih lagi kalau kita berbicara manusia yang buta dengan manusia yang bisa melihat, mana yang lebih sempurna? Yang bisa melihat, apalagi Allah lebih melihat Allah. Kita melihat ya Allah. Yang lebih sempurna yang mendengar atau yang tuli? Yang mendengar lebih sempurna daripada yang tuli. Maka Allah tentunya lebih mendengar lagi, maha mendengar. Demikian pula al-alim orang yang berilmu dengan orang bodoh, mana yang lebih mulia, lebih utama? Ya orang yang berilmu tentunya. Bagi Allah yang tentunya lebih-lebih lagi. Allah Maha Alim mengetahui segala sesuatu. Tiba-tiba kesempurnaan pada makhluk yang merupakan kesempurnaan murni, maka bagi Allah lebih-lebih lagi. Kesempurnaan murni. Apa ada kesempurnaan tidak murni? Ada kesempurnaan yang sifatnya pada makhluk saja. Tidak murni, karena sisi lain ada kekurangan. Seperti kita katakan orang yang disamakan dengan orang yang tidak disamakan, mana yang lebih sempurna? Hah? Yang disamakan lebih sempurna kan ini? Tapi ada sisi lain yang menunjukkan kekurangan. Berarti dia butuh makan. Oh, nggak mungkin kesempurnaannya dari satu sisi. Sisi lain ada kekurangan. Apa itu? Muhtajun ila ini butuh pada selainnya. Maka bagi Allah tidak mungkin. Demikian pula orang yang punya anak dengan orang yang mandul. Mana yang lebih sempurna? Yang punya anak. Yang mandul itu penyakit. Ada sesuatu ini, sesuatu itu. Tetapi tidak mungkin bagi Allah SWT. Kenapa? Karena perkara ini sudah disebutkan dalam Al-Quran dan itu bukan keutamaan dari sisi lain. Satu sisi bagaimana makhlukin kesempurnaan. Tapi bagi Allah bukan kesempurnaan. Kalau ada dua ilah dengan anaknya, dengan cucunya banyak ilah, itu mustahil. Itu kelemahan, kerendahan. Kalau Maka kias awlawi adalah kias yang menyatakan kalau pada makhluk merupakan kesempurnaan yang murni maka bagi Allah akan lebih-lebih lagi. Mana kita ada semua yang bagus dengan yang jelek? Mana yang, yang lebih sempurna? Yang bagus. Yang tentunya Allah lebih bagus lagi, lebih indah lagi. Inna Allah jami wa yuhibbu jana. Allah maha indah dan suka keindahan. Pada kita ada Allah dan terus dan terus. Berarti kita ada tiga, yang dua tidak boleh, tapi yang ketiga ini yang boleh. Tiga, masli atau misli, Tanbih haram, tidak boleh kias kias kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kias sumuli juga nggak bisa karena tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ketiga kiasul Allah, Allah yang menyatakan demikian dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya bagi Allah ada permisalan yang lebih tinggi. kalau inna a'udzu Allah, kullu kamalin la taqfihi biwajhin min al-wujuh setiap kesempurnaan yang tidak ada kekurangan dari sisi lain sabata nauhu lil makhluk yang itu ada pada makhluk maka fa inna nastabada min maka semuanya itu diambil dari Allah didapat dari Allah Subhanahu wa maka Allah lebih-lebih lagi memiliki sifat kesempurnaan tersebut Orang yang pandai mengatur rumahnya, pandai mengatur ini, pandai memanage dan sebagainya, itu keutamaan, itu keutamaan daripada orang yang tidak bisa ngatur. Tentunya ini lemah, yang itu sempurna karena memiliki keahlian dalam mengatur. Maka tentunya Allah lebih-lebih lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabb kulli shayin wa malikuh. Allah penguasa segala sesuatu, pemiliknya dan pengatur. kalau kita harus dan terus dan seterusnya. Wa bihi, maka Allah lebih berhak dengan sifat kesempurnaan itu Wa anna kulla nafsin wa aibin. Sebaliknya kalau itu kekurangan pada makhluk, maka pada Allah lebih-lebih lagi merupakan kekurangan. Wa huwa ma tadammana sallu hadzal kamal. Yang namanya kekurangan adalah tidak memiliki kesempurnaan tadi. Tidak bisa mendengar alias tuli, tidak bisa melihat alias buta, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Itu kelemahan. Maka bagi Allah tidak ada. إذا وجب إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات الممكن أو الممكنات والمحدثات فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى maka semua yang dinafikan dari makhluk ini sesuatu yang makhluk tidak suka karena itu jelek tidak pantas maka bagi Allah lebih-lebih lagi tidak pantas Siapa? Ya, Kalau kita menyatakan pada seorang bodoh kamu atau dungu kamu, maka bagi Allah lebih-lebih lagi tidak mungkin bagi Allah berkata. Maka semua yang makhluk saja tidak mau disifat dengan sifat-sifat seperti itu, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kias Allah. Maka yajib nafiyuhu minar rabb, maka wajib dinafikan pula dari Allah Subhanahu wa taala bi tariqil aula. Wa man a'jaba al-'ujab dan termasuk keanehan yang paling aneh adalah bahwa mereka para penolak-penolak sifat tadi alladzina yastadilluna bihadhihi al-ayat al-karimah ala nafi sifat yaitu mereka-mereka yang berdalil dengan argumen-argumen mereka untuk menolak sifat kemudian memakai dalil lain satu mislihi syai'un kemudian menolak sifat ternyata mereka sendiri berkata wajib wajib wujud la yakunu kada wa la yakunu kada bahwa yang wajib ada yaitu Allah tidak mungkin begini tidak mungkin begitu kemudian berkata para ahli falsafah berkata para ahli falsafah, yaitu hendaklah kita tasyabbuh bil ilahi ala qadri taqwa hendaklah kita menyerupai Allah dalam sebatas kemampuan kita Yaj'aluna hadha ghayatal hikmah. Kata mereka ini hikmah yang paling tinggi. Wa nihayatul kamalil insani. Puncak kesempurnaan manusia kalau dia berupaya menyerupai perbuatan Allah. Ah. Dari sini men men meniadakan sifat itu. Tapi kemudian di sisi lain disuruh menyerupai sifat-sifat Allah. Sifat yang mana? Alhamdulillah. A'udzu billahi min hadzal jahli al-'azim. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kebodohan yang sangat besar. Mereka adalah sifat. Kita tahu Allah tidak mungkin memiliki sifat. Kalau Allah memiliki sifat nanti seperti makhluk. Tapi giliran bicara akhlak, akhlak yang paling bawah baik itu adalah akhlak seperti akhlak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berupaya menyerupai Allah dalam batas kemampuan kita. Allah Maha Sempurna, kita mengikuti semampunya kita. Kalau Allah Maha Adil, kita berupaya adil. Kalau Allah dalam keadaan alam, kita berupaya untuk memiliki ilmu. Kalau Allah Rabbatul Lisai mengatur segala sesuatu, kita berupaya untuk bisa mengatur Lihat, dari satu sisi kayaknya iya. Tapi hati Ini ucapan-ucapan yang merupakan wayatul balala Puncak kesesatan. Allah memiliki sifat takabur. Jabbar. Apakah boleh kita mengikuti Allah Allah? Sombong. Tidak bisa. Haram. Bahkan Allah mengatakan melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Qudsi bahwa Kibriya izari sungguh kesombongan itu adalah selendangku kainku barang siapa yang mengambilnya dari kuhadatku aku akan adab dia karena semua kemudian mereka membawakan riwayat riwayat mubu palsu taqallahu bi akhlaqillah berakhlaklah dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala astagfirullahaladzim ini ucapan perlu dibenturkan dengan ucapan mereka sendiri yang pertama. Iya kan? Katanya Allah yang memiliki sifat. Kemudian kita disuruh untuk menyerupai sifat Allah. Sifat yang mana? Hah? Ayuhal jahilun. Walau Kalau begitu kita menyerupai sifat yang mana kalau kalian mengatakan sifat? Katanya Allah tidak memiliki sifat. Sekarang kau mengatakan kita harus mengikuti akhlak Allah. Yang mana? Sifat yang mana yang harus kita ikuti? sudah salah dari sisi perkara ucapannya, salah pula dari sisi prinsip mereka bahwa Allah tidak memiliki sifat, katakan mereka. ucapan-ucapan mereka sungguh sangat kontradiktif dan ini menunjukkan jelasnya kesesatan mereka bahwa mereka adalah fi mubin di dalam kesesatan yang nyata. فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم kalau mereka menafikan sifat, maka dengan akhlak yang mana seorang hamba harus mengikuti Allah Subhanahu wa taala? Dengan sifat yang mana yang harus diikuti? Wa kama annahu la yushbi syai'an min makhluqatihi ta'ala. Dan karena Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya, wala yushbihu shay'un min makhluqatih dan makhluknya pun enggak ada yang sama dengan Allah maka bagaimana mungkin akan mengikuti Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat Tanah bin Azam Ada pun ahli sunnah sangat mudah menyatakan Dengan Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah telah ada bagi kalian contoh teladan yang baik pada diri Rasulullah. Bukan takallah kubi akhlakillah. Takallah kubi akhlaki Rasulillah. Berakhlaklah dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berakhlaklah dengan akhlak Rasul, teladanilah teladan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وكما أنه لا يخفي شيئا لكن المخالف بهذا nasara والحلولية الاتحادية لعنهم الله ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته tetapi yang berbeda yang menyelisihi kita sunnah adalah mereka kaum Nasara dan juga para Hululiyah dan para Ittihadi. Nasara karena menyatakan bahwasanya Allah memiliki anak dan anaknya juga dikatakan Tuhan. maka kalau dikatakan berakhlak dengan akhlak Tuhan wajar. Karena Nasrani menganggap Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Tuhan anak kata mereka. Subhanallah yang maha ya dulu. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Demikian pula hululi. Demikian pula istihadiyah. Wajar bagi mereka. Mengatakan dengan prinsip sesat hati. Kenapa? Karena hululiyah mengatakan Allah menyatu dengan kita meresap pada seluruh makhluk. Al-Ittihadiyah mengatakan bahwa Allah menyatu dengan saya, manunggaling Gusti Kaulo atau manunggaling Kaulo Gusti. Allah menyatu dengan diriku, maka akhlak saya akhlak Allah wajar bagi mereka. Sesatnya sama. Tetapi ahli sunnah yang menyatakan dengan iman pada berita-berita Al-Quran. Ar-Rahmanu al Allah maha tinggi di atas arusnya, Bayinun min khalqih. Terpisah dari makhluk dan memiliki sifat-sifat lain kata mislihi syaih sifat yang tidak serupa dengan makhluknya maka tidak mungkin makhluk ini meniru Allah Subhanahu wa taala atau berakhlak dengan akhlak Allah nggak mungkin mustahil ini seribu atau satu juta kalau kita Allah kaum muslimin yang saya hormati demikian pula tidak mungkinnya untuk kita beramal dengan amalan-amalan yang merupakan amalan dari Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan Allah. Tidak mungkin, mungkin mampu, enggak mungkin bisa. Dan Allah mengajarkan laqad kana lakum fi Rasulillah Ikutilah teladan Rasulullah telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW, contoh teladan yang baik. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. wa Walidhalika kata Syekh rahimahullah biqaulihi maka cukup Syekh berkata wala yashbihuhu ana. Syekh yang dimaksud adalah Abu Ja'far Thawi. Cukup bagi beliau makamnya dua kalimat saja. La yashbihuhu ana. Tidak menyerupai manusia. Tidak menyerupai makhluk. Artinya semua tadi batil dengan dalil dari kata Syekh. Wal ana anna. Yang dimaksud ana adalah manusia. Dan dikatakan pula semua yang memiliki ruh. Berarti makhluk-makhluk yang memiliki ruh. Dan dikatakan pula as-sakalan. Yang dimaksud ada adalah jin dan manusia. Wa ta'ala qawluhu ta'ala al arda wa dha'aha lil Dan ucapan Allah Subhanahu wa taala bumi diletakkan untuk anak Yajhad al-awwal akthar min al-baqi.